Yang fitnah ini menimpa seluruh umat. Apakah umatul ijabah yakni umat Rasul sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin atau umatul dakwah yakni al-Yahud wa Nasara dan selain kaum muslimin. Ar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang berbagai macam fitnah di dalam banyak sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fitnatu al-mal, fitnah harta, wa fitnatun nisa' fitnah perempuan wanita wa fitnatu tafarruq dan fitnah at-tafarruq ya, perpecahan wa fitnatul qatl atau qital fitnah peperangan pembunuhan dan berbagai macam fitnah nah dan ini bukan hanya menimpa umat ini yakni bukan hanya menimpa ummatu al-ijabah namun juga umatud dakwah. Wabillahi taufiq. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya salawatullah wasalamuhu alaih telah banyak mengabarkan tentang fitnah-fitnah tersebut. Seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan banyaknya fitan Beliau mengatakan badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu rajulu musliman wa yumsi kafiran wa yumsi rajulu musliman wa yusbihu kafiran Rasul mengatakan badiru bil a'mal segeralah kalian melakukan amalan-amalan soleh sebelum datangnya fitan fitanan sebelum datang fitnah-fitnah yang sangat banyak. Yang fitnah ini kaqita'il lailil muzlim. Seperti malam yang gelap gulita. Saking beratnya fitnah, saking banyaknya fitnah dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yusbihu rajulu musliman wa yumsi kafiran. Di pagi hari dalam keadaan muslim, di sore hari terbawa fitnah dalam keadaan kafir. Wa yusbihu ar-rajulu aw yumsi ar-rajulu musliman di sore hari dalam keadaan muslim wa yusbihu kafiran. Di waktu paginya sudah dalam keadaan kafir. Yabi'u dinahu menjual agamanya. Tentu hadis ini dan yang semakna dengannya memberikan peringatan kepada kita semuanya ikhwah Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah tentang betapa besarnya betapa banyaknya fitnah yang akan menimpa umat ini. Dan betapa mengerikannya fitnah yang akan menimpa umat ini. Laula Allah kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak akan selamat dari fitan. Sampai dikatakan laisal ajab tidak dan bukan perkara yang mengherankan tentang orang yang binasa. Kenapa dia binasa? Tidak mengherankan kalau ada orang yang binasa. Karena banyaknya fitnah, banyaknya kejelekan. Namun yang sangat mengherankan adalah tentang orang yang selamat. Kaifan aja. Bagaimana dia bisa selamat? Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Seperti saya sebutkan bahwasanya fitnah ini tidak hanya menimpa umat ini, bukan hanya menimpa umat al-ijabah, juga menimpa menimpa umat dakwah. Contohnya misalnya ya, tentang fitnah tafarruq, fitnah perpecahan, sekte-sekte ya, bukan hanya umat Islam saja. Namun juga umat-umat sebelum kaum muslimin ini ada, al-Yahud wa Nasara seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah wa ghairuh dan yang lainnya. Sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan dan sebelumnya al yahudu ala 71 firqah, 71 golongan. Adapun Nasara sintain wa 70 firqah, 72 apa? firqah. Ya. Yeah. Ini di antara adillah, di antara dalil <coughs> bahwasanya fitnah menimpa manusia. Fitnah nisa, fitnah wanita, ya. Awal fitnah yang menimpa Bani Israel adalah fitnah mada? An-nisa. Ya. Wabillahi taufik. Yang ini juga menimpa kita kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan sesungguhnya ujian yang menimpa umat ini ya ternyata datang cepat. Tidak lama setelah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wafat. Ya. Tidak lama setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Munculnya Al-Qadariyah, munculnya orang-orang yang mengingkari takdir masih di zaman para sahabat masih ada sahabat masih pada hidup. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Hadis yang pertama dalam Kitabul Iman. Ada dua orang tabi'in datang ke kota Makkah untuk melakukan haji atau umroh. Di samping juga menuntut ilmu. Bukan semata-mata datang untuk haji dan umroh namun ada tujuan yang lain saya akan mencari sahabat. Mudah-mudahan saya bertemu dengan sahabat. Naam. Ada apa mencari sahabat? Menanyakan tentang munculnya orang-orang yang membawa pemikiran yang baru, membawa kesesatan di kota Basrah. Subhanallah, masuk dalam kota Makkah di Masjidil Haram tampak datang Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Maka dua orang tabi'in ini segera mengapit sahabat Ibnu Umar. Kemudian bertanya salah satunya dan mengabarkan kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, telah muncul di Basrah orang yang bernama Ma'bad Al-Juhani." Ma'bad Al-Juhani beserta dengan pengikutnya mereka mengatakan yakulun annal amra unuf. Bahwasanya perkara yang terjadi di muka bumi ini, segala sesuatu yang terjadi ini adalah perkara yang unuf. Unuf yakni perkara yang datang muncul dalam keadaan Allah tidak tahu. yakni Allah belum menakdirkan, tidak ada takdir. Ya, kalau kita bicara takdir, takdir adalah ilmunya siapa? Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang terjadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala sesuatu ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat di mana? Lauhil Mahfuz. 50.000 ribu tahun sebelum Allah menciptakan as-samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini keyakinan para sahabat. Ini keyakinan Rasul. Ini keyakinan para sahabat, para tabi'in wa atba'u tabi'in dan keyakinan ahli sunnati wal jamaah hum yu'minuna bil bil qadar khairihi wa syarrihi. Mereka beriman kepada apa? Takdir. Yang baik atau yang buruk. Sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Qur'anul Karim dan ahadis as-sahihah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu biqadar dengan apa? Takdir. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir. Iya. Ini apa namanya? keimanan ahli sunnati wal jamaah kepada takdir. Ibnu Umar datang kepada atau dua orang tabiin ini datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma untuk menanyakan orang-orang ini. Maka Ibnu Umar mengingatkan kepada umat tentang bahaya mereka ini. Ya. Meskipun menampakkan baju Islam, meskipun menampakkan semangat di dalam ibadah, namun ketika memiliki pemikiran yang tersembunyi, pemikiran yang membahayakan terkait dengan usulul iman, pokok-pokok mata iman, maka Ibnu Umar segera membantah dan mengatakan, "Fa'idha idza laqita haula anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni walladhi nafsu Ibnu Umar biyadih Lau anna ahadahum anfaqa misla Uhudin zahaban ma qabilahu Allahu hat hatta yu'mina bil qadar. Kata Ibnu Umar, jika kalian berjumpa dengan mereka, Ma'bad al-Juhani dan para pengikutnya kabarkan kepada mereka anni bariun minhum aku berlepas diri dari mereka wa annahum bura'u minni dan bahwasanya ya mereka berlepas diri dari aku demi Allah demi zat yang Ibnu Umar jiwa Ibnu Umar di tangannya seandainya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud maqabilahullah Allah Allah tidak akan menerima infak mereka ini sampai mereka beriman kepada apa takdir kufur kepada Allah Subhanahu wa taala yudhirul Islam menampakkan keislaman yudhir yudhirus salah menampakkan kebaikan namun ketika memiliki usul pokok yang membahayakan pokok yang merusak akidah diingatkan oleh Ibnu Umar Asyahid maksud saya di sini, fitnah itu sudah datang sejak awal-awal zaman kaum muslimin di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Muncul Qadariyah. Masih di zaman Ibnu Umar masih ada para sahabat. Ya. Al-Khawarij War-Rafidah kapan munculnya? Ya. Sahabat masih ada. Naam. Di masa uh, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya masuk Abdullah bin Saba sudah ada ini Abdullah bin Saba al-Yahud Ibnu Sauda yang menampakkan dirinya dalam baju Islam, solah, kebaikan. Namun tersembunyi di dalamnya makar yang sangat besar kepada Islam dan kaum muslimin. Ibnu Sabah sampai wafatnya Ibnu Umar ya, sampai wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai kemudian masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu disitulah dia mulai mendapatkan kesempatan untuk menebarkan kebidahannya kesempatan untuk menebarkan kesesatannya hadar rajul Abdullah bin Saba ya datang ke kota Makkah berusaha untuk mempengaruhi kaum muslimin untuk menjelekkan siapa Utsman bin Affan namun tidak berhasil. Karena ahlu Makkah mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang kuat, ilmu yang kokoh. Ya, tidak bisa dipengaruhi. Datang ke kota Madinah juga tidak bisa, tidak berhasil. Ya. Datang ke Taif juga tidak berhasil, di negeri Hijaz tidak berhasil. Yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah ini tidak berhasil. Ya. Di antara sebabnya adalah karena banyaknya sahabat di situ. Ilmu yang ada pada mereka, kehati-hatian mereka dan prinsip mereka yang kuat. Namun kemudian biidnillah dengan izin Allah dengan takdir Allah dan memang sesuatu telah Allah takdirkan dengan hikmah. Hadar rajul Ibnu Saba ini pergi kemana? Mesir. Disitulah dia mendapatkan kesempatan. Di Mesir, ya, dia bisa mengelabui banyak kaum muslimin juhal, orang-orang yang jahil di antara kaum muslimin yang jauh dari ilmu, ya yang kagum dengan hal rojul ibnu Saba dimasukkan syubhat satu demi satu yang intinya adalah menjelekkan Khalifah Ar-Rashid Utsman ibnu Affan Utsman ibnu Affan dijelek-jelekan satu masuk syubhat dua masuk syubhat tiga masuk syubhat tentu dalam keadaan ibnu Saba menampakkan sholat menampakkan apa kebaikan nah Wabillahi taufik. Ya. Yang seperti ini membahayakan bagi kaum muslimin. Dan ternyata terbawa mereka orang-orang Mesir ini. Ya. Terbawa orang-orang Mesir dengan dengan apa yang dibawa oleh Ibnu Sabah. Saya sebutkan beberapa syubhat yang dihembuskan oleh Ibnu Sabah kepada orang-orang Mesir. Ibnu Sabah mengatakan, ini Utsman bin Affan tidak pantas untuk menjadi khalifah. Ada yang lebih berhak. Ahlul Badr masih ada. Orang yang ikut perang Badar itu masih ada. Sementara Ibnu atau Utsman bin Affan ini tidak ikut perang Badar. Ketika perang Badar tidak ada di medan perang, tidak ada. Di Madinah posisi Utsman bin Affan. Ya. Masih ada orang-orang Ahlul Badar. Ya. Kenapa bukan mereka saja yang menjadi khalifah? Kenapa Utsman bin Affan? Ya. Memang Utsman bin Affan tidak ada di dalam perang itu. Tidak hadir di tengah-tengah kaum muslimin ketika perang Badar. Dan kita tahu memang keutamaan Ahlul Badr lebih daripada selain Ahlul Badr. Ya. Ah, masuk benar juga. Ya, satu. Belum lagi subhat yang kedua, subhat yang ketiga, subhat yang keempat, yang kelima. Ya. Orang-orang ya. Syiah Rafidhah ya, di antara sebab kenapa mereka mudah untuk memasukkan syubhat mereka, karena orang-orang Syiah berusaha untuk sesuai dengan baju kaum muslimin. Kalau masuk di wilayah putih, warnanya putih. Kalau masuk di warna merah, wilayah merah. Kalau masuk warna hijau, masuk hijau. Ya, biru, biru, kuning, kuning. Ada Syiah. Rafidah. Ya. Ketika bersama dengan mereka, ah masuk satu, dua, tiga. Ya. Wabillahi taufik. Kagum dengan hada Syi'i, orang Syiah ini. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah. Ya. Sehingga terbawalah orang-orang Mesir ya, untuk memiliki pemikiran negatif kepada siapa? Utsman bin Affan. Subhanallah. Padahal ma'asyiral muslimin dengan ilmu terbantah ini. Terbantah ini. Ya. Coba kita lihat sejarah apakah betul Utsman bin Affan bukan termasuk ahlul badr atau beliau termasuk ahlul badr ternyata para ulama mengatakan Utsman bin Affan ini termasuk ahlul badr walaupun tidak ikut perang apa badar kok bisa iya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya ketika hari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat yang hendak ikut berperang ke Badar ikut bersama beliau, Utsman bin Affan termasuk ikut bersama dengan Rasul. Sudah keluar dari kota Madinah bersama dengan Rasul, ikut berangkat perang Badar. Jelas beliau termasuk orang yang ikut barisan perang apa? Badar bersama. Di tengah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kabar bahwasanya putri beliau Ruqayyah sakit keras. Yang tidak lain Ruqayyah ini adalah istrinya siapa? Utsman bin Affan putrinya Rasul sekaligus istrinya Utsman bin Affan. Maka ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Utsman, memerintahkan Utsman untuk pulang ke Madinah. Kamu pulang ke Madinah. Ya. Diperintahkan oleh Rasul. Perintah Rasul hukumnya apa? Hah? Wajib atau ah? Tidak ya Rasul, saya tidak mau. Nah, saya tidak mau taat dengan perintah kamu kan tidak. Ya. Diperintah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang ke Madinah Taib untuk mengurusi Ruqayyah, ya. putrinya Rasul saw, Alaihi Wasallam, istrinya beliau Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi ini sebab kenapa beliau ketika perang Badar tidak bersama dengan kaum muslimin di Badar. Iya. Dan berangkatnya beliau sudah menunjukkan beliau termasuk ahlul Badar dan Rasul saw Alaihi Wasallam memberikan ghanimah perang Badar kepada siapa? Utsman bin Affan sebagai ahlul Badr. Dan para sahabat dan juga para ulama memasukkan Utsman bin Affan sebagai ahlul Badr. Ya. Jangan hanya melihat lahiriah saja. Oh betul Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar, tidak ada di kota Badar ketika itu. Tapi lihat apa sebab kenapa Utsman bin Affan tidak berada di Badar ketika itu. Diperintah oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, ketika manusia yang jahil ini duduk dengan orang-orang yang menampakkan sholat, ya kemudian memasukkan subhat-subhat bahayanya di sini ikhwan ya dan ini bukan satu ya kalau satu mungkin langsung bisa sembuh ya kan kalau seribu ya kan siapa yang akan selamat dari itu ya dan betul ini orang-orang Mesir ini terbawa kepada Provokasinya siapa? Abdullah bin Sabah. Sampai kepada titik mereka orang-orang Mesir melakukan perjalanan dengan masa yang sangat besar meninggalkan kota Mesir menuju kota Madinah untuk menggulingkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari kekhilafahannya. Ya, datang ke Madinah ketika itu di musim haji di saat kaum muslimin para sahabat banyak yang ikut haji ketika itu. Banyak yang haji di tahun itu. Namun orang-orang Mesir ini ya, yang jumlah mereka sangat banyak mengerumuni ya, rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dikepung. Rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sampai beliau betul-betul mendapatkan air yang segar, air tawar untuk minum saja tidak bisa. Luar biasa beliau. Kesabaran beliau, radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau untuk mengambil air dari sumur bi'r rumah, sumur rumah namanya bi'r rumah yang beliau beli dan beliau wakafkan untuk kaum muslimin di saat-saat kekeringan ketika itu di zaman Rasul. Jadi di zaman Nabi dulu, ya, pernah ada zaman kekeringan, tidak ada sumur yang bisa mengeluarkan air kecuali sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi. Ya. Maka dibelilah oleh Utsman bin Affan separuhnya karena orang-orang Yahudi ini, orang Yahudi ini tidak boleh dan tidak mengizinkan orang Muslim untuk mengambil. Luar biasa. Hasadnya, buruknya dia. Akhirnya dibelilah oleh Utsman bin Affan separohnya, Ya. Taib. Maksudnya orang Yahudi ini kalau mau ambil air bayar dengan saya. Namun Utsman bin Affan membeli separuh sehari untuk Utsman, sehari untuk orang Yahudi ini. Dan di hari milik Utsman dibebaskan untuk kaum muslimin. Maka kaum muslimin berbondong-bondong mengambil air itu. Sampai kemudian orang Yahudi ini sudah daripada seperti ini dijual sekalian untuk siapa? Utsman bin Affan. Dibeli semuanya oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan diwakafkan untuk kaum muslimin dan sampai saat ini masih ada sumur tersebut. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah jaga. Ya. Air yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu untuk kaum muslimin. Ya yang beliau berikan kepada kaum muslimin, wakafkan, bebaskan kepada kaum muslimin sampai beliau sendiri tidak bisa mengambil air itu. Subhanallah. Kebaikan dibalas dengan apa? Kejelekan. Ya. Dikepung rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Para sahabat yang masih tersisa di kota Madinah masuk ke rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menawarkan untuk membela Utsman bin Affan dengan senjatanya kalau Utsman bin Affan memerintahkan untuk perang, perang. Tidak ada yang tidak taat kepada Utsman bin Affan sebagai khalifah, kepada sebagai waliul amr. Namun itu adalah fitnah. Maka Utsman mengatakan tidak, jangan bela saya. Biarkan saya menjadi korban. Biarkan saya yang mati. Ya, bukan kaum muslimin yang tertumpah darahnya. Dilarang oleh Utsman bin Affan untuk membela dilarang, dilarang. Ya. Sampai saat kemudian Utsman bin Affan berusaha untuk membela diri beliau. Maka beliau naik di atas rumah beliau. Beliau berkhutbah. Beliau ingatkan kepada orang-orang Mesir tentang keutamaan beliau. Siapa beliau, bagaimana keutamaan beliau. Diingatkan tentang keutamaan beliau satu persatu. Sebutkan hadis-hadis tentang keutamaan Utsman bin Affan. Banyak keutamaan Utsman bin Affan. Ahlul Jannah. Ya. Beliau adalah orang yang menyiapkan Jaisul Usrah yang menyiapkan pasukan perang ketika perang Tabuk. Beliau mengeluarkan emas untuk menyiapkan pasukan perang. Yang membeli onta yang menyiapkan pasukan Utsman bin Affan. Beliau ahlul jannah. Beliau adalah Dzunurain, orang yang dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan dua putri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan yang luar biasa yang tidak didapatkan oleh siapapun di muka bumi ini. Ya, intinya dengan ilmu itu Utsman bin Affan menyampaikan ilmu kepada mereka. Seorang yang alim rabbani, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menyampaikan ilmu kepada orang-orang terfitnah yang duduk dengan ahlul bidah, yang duduk dengan Abdullah bin Sabah yang menampakkan salah kebaikan, ya. Namun membawa syubhat-syubhat yang demikian banyak. Di situ diingatkan oleh Utsman bin Affan dengan ilmu Alkitab wa Sunnah, maka kemudian mereka ini apa? sadar bubar orang-orang Mesir ini. Alhamdulillah rabbil alamin, bubar. Akhirnya mereka meninggalkan kota apa? Madinah. Sudah bersih rumahnya Utsman bin Affan. Mereka pergi meninggalkan kota Madinah, kembali ke Mesir. Namun ahlul fitan tidak pernah akan ribo ketika manusia mendapatkan ilmu yang sahih ahlul fitan, ahlul bidah tidak pernah akan ridho ketika melihat kaum muslimin lurus di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalannya al-khulafaur rasyidin. Sebenarnya sudah benar ini orang-orang Mesir. Ya, ketika mereka meninggalkan kota Madinah, mendengar ucapan Utsman bin Affan, melaksanakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu man ya'ish minkum sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Tamassaku biha wa Abu 'alaiha bin nawajid. Sesungguhnya orang yang hidup sesudahku akan melihat persengketaan, perpecahan yang sangat banyak. Pertikaian, perpecahan, firok, Wasiat Rasul, pesan Rasul untuk kembali kepada ilmu. Fa'alaikum bisunnati. Ikutilah sunnahku. Namun sunnah ini, ilmu ini diambil dari siapa? Dari ahlinya. Al-Khulafa Urasidin. Alaikum bissunnati wa sunnatil khulafa Urasidin. Al-Mahdiyin. Ya. Subhanallah ketika mereka ini disampaikan ilmu oleh Al-Khulafa Urasidin. Oleh Utsman bin Affan. Sadar mereka ini. Mereka meninggalkan kota Madinah. Meninggalkan pengepungan terhadap rumahnya Utsman bin Affan. Namun ahlul fitan tidak pernah akan ribo. Ya. Ketika manusia telah mendapatkan hidayah ketika mereka ini rombongan orang-orang Mesir ini mau kembali ke Mesir, Ahlul Fitan membuat makar yang lain. Abdullah bin Sabah dan teman-temannya membuat makar yang sangat rapi yaitu dengan sebuah surat palsu ya. ketika orang-orang Mesir ini sedang melakukan perjalanan menuju Mesir di tengah perjalanan ada seorang penunggang kuda yang sangat me mencurigakan ada penunggang kuda kok mencurigakan kan kelihatan ya orang kalau mencurigakan ya pak polisi paham sekali orang yang bawa apa sim kelihatan jalannya sudah ya. ya. ini betul-betul sengaja dia ternyata sengaja menampakkan kecurigaan bagaimana agar saya dicurigai akhirnya ditangkap oleh orang-orang Mesir ini ditangkap orang ini begitu ditangkap ternyata dia membawa sebuah surat surat palsu ya risalah yang muzawwarah yang dipalsukan atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ada tanda tangan dibubuhi oleh Utsman bin Affan dicap tanda tangannya Utsman bin Affan. Apa isi surat tadi? Isi surat tadi ternyata perintah dari Utsman bin Affan kepada gubernur Mesir untuk membunuh orang-orang ini. Ya. Maka begitu mereka membaca surat tadi terbakarlah amarah mereka Oh jadi ternyata kita ini diutus disuruh Utsman bin Affan untuk meninggalkan Madinah adalah untuk mendatangi kematian. Untuk dibunuh oleh gubernur Mesir. Sudah. Makar ini berhasil mereka lakukan. Kembali mereka ke, ke kota Madinah dalam keadaan luar biasa sudah tidak bisa dibendung lagi. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibacakan disampaikan kepada mereka bubar semuanya dengan sebab apa? Ahlul fitnah Ya. Subhanallah. Kembali lagi rumahnya Utsman bin Affan dikepung dan tidak lagi bermanfaat berguna ayat dan hadis yang disampaikan kepada mereka. Sudah ditutup mata hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai di suatu hari ketika itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sedang berpuasa dan beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam atau ketika berpuasa itu. Ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Utsman bin Affan, wahai Utsman, berbukalah engkau di sisiku, yakni bersamaku. Apa makna hadis ini? Atau apa mimpi ini? Terbangun Utsman bin Affan. Mimpi ketemu dengan Rasul, Rasul mengatakan, ayo, ya, buka bersamaku. Ya. Ternyata hari itu adalah hari kematian Utsman bin Affan. Para ahlul fitan yang telah termakan dengan apa? Dengan tipuan Abdullah bin Sabah yang menampakkan solah. Demikian disebutkan dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab tarikh bahwasanya Abdullah bin Sabah ini menampakkan kebaikan, menampakkan si apa nama salah di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, sehingga banyak orang tertipu, masuk mereka ini rombongan masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan dalam keadaan beliau orang yang sudah tua 83 tahun umur beliau ya orang kalau melihat orang 83 tahun saja seharusnya sudah apa terenyuh ya kan orang 83 tahun masih baca Quran ya sedih tidak Abu Nabilan tuh? ya sedih ya bahagia dan sedih karena saya tidak bisa seperti itu ya kan orang sudah tua seperti ini duduk baca Quran kita yang masih muda seperti ini kadang subhanallah. Ya. Tapi itu juga tidak bisa menggetarkan hati mereka melihat orang yang sudah tua seperti ini duduk membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Di sampingnya ada istri Utsman yang bernama Nailah, seorang menebaskan pedang. Ya. Taib. Dan diterima oleh tangannya Nailah sampai patah, terpotong jari-jari siapa? Nailah. Ya. Taib. Seorang istri yang demikian bakti kepada suaminya. Ya. Kemudian Utsman bin Affan di apa namanya? di eh, bunuh, ya. Dan meneteslah darah beliau di atas mushaf yang sedang beliau baca. Ya. Wabillahi taufik. Dikatakan ayat itu tepat atau darah itu mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasayakfikahumullah." Ya. Wabillahi taufik. Meninggallah Utsman bin Affan. Kembali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yeah. Fitnah yang menimpa umat ini. Yeah. Demikian besar dan dahsyat. Dan datangnya itu masih di zaman-zaman para sahabat masih ada. Yeah. Setelah wafatnya Utsman bin Affan tidak berhenti fitnah itu. Abdullah bin Sabah tidak kemudian menghentikan fitnahnya, berusaha untuk merusak kaum muslimin ya masih menampakkan salah masih menampakkan kebaikan memunculkan pemikiran rafidah syiah ya. ya. mengagungkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengkultuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebaliknya muncul orang-orang khawarij ahlul bidah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka adalah kilabun nar anjing-anjing apa neraka orang kalau melihat sabda Rasul ini dengan melihat kenyataan ahlul bidah khawarij ini akan kaget kadang tidak bisa menerima kadang ya. Rasul mengatakan kilabu jahannam anjing-anjing neraka tapi mereka ini wajahnya wajah yang sangat apa ahli ibadah ya pucat wajah mereka karena banyak berpuasa dan sholat malam ya bengkak kaki-kaki mereka karena mereka banyak berdiri untuk melakukan ibadah salatul lail. Bahkan pengakuan ini muncul dari lisan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, muncul dari lisan Bahrul Ummah, muncul dari lisan seorang yang dikatakan Bahrul Ummah, lautan ilmunya umat ini atau Habrul Ummah, penanya umat ini. Siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah orang yang sangat berilmu mendapatkan doa khusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma faqihu fid din wa ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang fakih dalam agama dan jadikanlah Ibnu Abbas sebagai orang yang ahli dalam ilmu ta'wil, tafsir. Bersamaan dengan luasnya ilmu beliau, beliau merasa kagum dengan orang-orang apa? Khawarij. Bukan kagum dalam arti membenarkan mereka tidak. Namun ucapan Ibnu Abbas ini betul-betul tanbih perhatian kepada kita untuk berhati-hati dari orang-orang seperti mereka al-khawarij dan seterusnya. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mendengar 6000 orang Khawarij sedang berada di Nahrawan ketika itu mempersiapkan pemberontakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sahabat Ibnu Abbas mencoba menawarkan kepada Ali bin Abi Thalib wahai Ali bin Abi Thalib nah, izinkan saya untuk mendatangi mereka orang-orang Khawarij ini ya, saya akan nasihati mereka saya akan patahkan hujah-hujah mereka. Ya. Nah, beliau orang yang pantas untuk itu. Ya. Anak dari paman Rasul. Sepupunya siapa? Rasul. Bahrul ummah, habrul ummah. Ya. Orang yang jelas fakih, orang yang jelas mengerti tafsir. Namun Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Jangan wahai Ibnu Abbas, aku mengkhawatirkan keselamatanmu." Tapi Ibnu Abbas mengatakan, jangan khawatir wahai khalifah. Sesungguhnya saya bukan orang yang jahat. Saya bukan orang yang biasa melakukan kejelekan kepada orang. Insya Allah saya tidak akan dibunuh oleh mereka. Izinkan saya untuk datang ke tengah-tengah mereka. Diizinkan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka sahabat Ibnu Abbas memakai jubah yang paling bagusnya. Ya. Beliau siapkan fisik beliau, lahiriah beliau, jasad beliau dan mental beliau Beliau datang ke tengah-tengah orang-orang Khawarij dalam keadaan memiliki pasukan yang sangat banyak, dalam keadaan memiliki kekuatan subhanallah luar biasa masuk ke dalam apa namanya? barisan mereka orang-orang Khawarij. Masuk ke dalamnya. Kata Ibnu Abbas, sungguh ya, saya kagum dengan mereka. Ya, saya kagum dengan ibadahnya mereka tampak wajah-wajah ahli ibadah. Ya. Ya. Sampai kemudian terjadilah dialog antara Umar atau uh, siapa Ali bin Abi Thalib dengan uh, siapa Ibnu Abbas dengan orang-orang Khawarij. Muncul subhat mereka. Satu, subhat dua, subhat tiga. Dijawab dengan ilmu oleh Ibnu Abbas. Ilmu, ilmu, Al-Quran, wal hadis, Al-Quran, was sunnah. Yang datang dari alimur Rabbani, dari seorang alim Rabbani jadi ilmu itu diambil dari siapa? Alim, Rabbani, ahli sunnati wal jamaah. Masuk ke dalamnya. Subhanallah, 2000 orang kurang lebih atau lebih dari itu mendengar jawaban-jawaban Ibnu Abbas sadar dari ke, apa ke, e, nama kebidahan mereka sadar dari pemikiran khawarij mereka dan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan barisan orang-orang khawarij dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian memberontak kepada siapa? Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya mereka ini meskipun memiliki ibadah yang semangat, meskipun memiliki salat yang banyak, meskipun memiliki ayat Al-Qur'an yang banyak, ya, namun ketika mereka memiliki pemikiran bidah yang membahayakan umat, tidak ada artinya itu semuanya. Ya, ada sesuatu yang membahayakan pada diri-diri mereka. Yang mengetahui hanyalah alimur rabbani, orang-orang yang mengetahui. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala bahayanya mereka. Ya. Wabillahi taufik. Terjadilah peperangan besar antara orang-orang Khawarij dengan siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dan mereka ditumpas habis. Tumpas habis. Ada beberapa orang yang lari dan seterusnya. Ya. Setelah usai perang, Ali bin Abi Thalib ingat dengan hadis yang pernah beliau dengar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya akan diperangi suatu kaum, yakni orang-orang Khawarij ini, dan di antara mereka ada seorang yang buntung tangannya dan di ujung tangannya seperti apa namanya payudara wanita, seperti susu wanita. Ya. Ingat hadis itu. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada para sahabat, coba cari di antara mayat-mayat ini, cari mereka, orang yang buntung tangannya ada atau tidak. Dalam keadaan yakin betul mesti ada orang itu. Dicari tidak ada. Datang kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, tidak ada ya Ali." Ya, semua sudah saya periksa. Ya, tumpukan-tumpukan jenazah sudah kita buka satu persatu, tidak ada. Ya, tapi masih ada setumpuk mayat di dekat pohon ini dan ini, masih tinggal sedikit. Kata Ali bin Abi Thalib, "Cari di sana." Nah, semuanya dicari. Ya dimarahi oleh beliau, diingatkan oleh beliau semuanya. Begitu mencari di sisa-sisa orang ini, ternyata betul di situ ada seorang yang terpotong apa? tangannya, buntung tangannya. Ya. Subhanallah. Nah. Berarti menunjukkan memang betul apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib memerangi mereka ini Al-Khawarij adalah sesuatu yang diridhoi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kita akan merasa bimbang, ragu, bingung, kok bisa orang-orang yang ahli salat orang-orang yang ahli ibadah diperangi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Wabillahi taufik. Namun kita juga akan lebih heran lagi ketika kita ditanya siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala Ternyata yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala di kalangan mereka juga Abdurrahman bin Muljam. Seorang yang hafal Al-Qur'an dikatakan hafal Al-Qur'anul Karim. Ya rajin sholat malam dan seterusnya. Namun subhanallah ketika dia termasuk dalam golongan ahlul bidah ini, ya kebaikan yang secara lahiriah tampak, ya rusak semuanya dengan apa yang ada dalam hatinya berupa i'tiqadat, berupa keyakinan-keyakinan bidah yang membahayakan dirinya. Dibunuhlah siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dalam keadaan Ali bin Abi Thalib berjalan dari rumah beliau untuk sholat mengimami sholat di Masjid Nabawi di waktu subuh dia telah menyimpan pedangnya, telah dia isi dengan racun, dia simpan dalam waktu yang lama. Dia nanti datangnya Ali bin Abi Thalib lewat. Biasa Ali lewat dari mana? Ditunggu. Begitu lewat Ali bin Abi Thalib ditebas, persis mengenai kening Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan di masa Rasul hidup Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, sejelek-jelek manusia adalah pembunuhmu dengan menunjukkan telunjuk beliau ke arah pelipis atau dahi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ternyata tepat ya letak pedang yang mengenai apa kening Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Rasul mengatakan sejelek-jelek manusia adalah pembunuhmu. Rasul mengatakan orang ini sebagai sejelek-jelek manusia. Padahal dia ahli apa? Ibadah. Limada? Kenapa ikhwan? Karena pemikiran yang ada padanya, kebidahan yang ada padanya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini semuanya mengingatkan kepada kita ikhwan, ya, banyak hal. Ya. Mengingatkan kepada kita banyak hal. Yang pertama, kita harus berhati-hati dari fitan. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian untuk beramal soleh Sebelum datang fitnah-fitnah yang demikian banyak seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu musliman wa yumsi kafiran wa yumsi rajulu musliman wa yusbihu kafiran di waktu pagi dalam keadaan muslim sore hari dalam keadaan kafir di sore hari dalam keadaan muslim di pagi hari dalam keadaan apa? Ya, kafir. Berhati-hati dari fitan dan tidak ada satupun di antara kita yang apa? yang aman dari fitnah. Ya. Yeah al-bid'ah wal muhdasat ya ini yang pertama ikhwan ya Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Jawabul Kafi menyebutkan sebuah kisah tentang seorang muadzin yang diakhiri dengan kejelekan seorang muadzin pekerjaannya sebagai muadzin ya di atas menara dia azan sampai suatu saat dia bebaskan matanya melihat ada seorang wanita yang sangat cantik di bawah terpukau dia, dia pandang dia. Ya. Masuk panah syaitan ke dalam hatinya. Sampai kemudian muncul keinginan untuk menikahinya. Didatangi rumah wanita ini, ternyata dia orang Nasoro. Ya. Namun terus dia berpikir, bagaimana saya bisa mendapatkan wanita ini? Sampai wanita ini mengatakan, menawarkan, masuklah kamu ke dalam Nasoro. Nah, saya mau jadi istrimu. Nah, terbawa fitnah. Irtad, murtad, waliyadzubillah kemudian dia naik ke atas menara, jatuh. Mati dalam keadaan belum menikah wanita ini dan dalam keadaan juga apa? Mati dalam keadaan telah menjual agamanya. Ya. Wal Tidak ada yang aman ma'asyiral muslimin dari fitan. Maka di antara yang harus kita lakukan adalah dengan apa namanya? Ya, melakukan amalan-amalan soleh badiru bil amal bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan soleh fitanan qaqitul lailil muzlim ya dalam masalah pekerjaan juga demikian. Kadang kita mendapatkan fitan. Jual beli yang muharramah, jual beli yang haram, ya. Jual beli yang tidak sesuai dengan syariat. Ya. Kalau sudah masuk ke dalam kebid'ahan, sudah masuk ke dalam bisa jadi orang itu seakan-akan seorang yang ahli agama, namun perkara riba dipoles kemudian menjadi seakan-akan bukan apa? Riba. Sudah. Ya. Jangan terpukau dengan yang seperti ini. Ini faedah yang kedua. Ya. Jangan seorang kemudian apa namanya? Ya, hanya melihat lahiriah saja. Ya. Kalau hanya melihat lahiriah dia akan menyalahkan hadis Nabi tadi. Ya. Orang-orang Khawarij kan ahli ibadah kok diperangi. Ya. Dia akan akan berat untuk menerima itu. Ya. Taib. Sebagaimana juga masyayikh kita, ya, masyayikh kita, masyayikh Al-Albani rahimahullahu taala, ya dan yang lainnya ya. La, nah, Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin dan masyayikh yang lainnya dari masyayikh yang sudah meninggal atau masyayikh yang masih hidup. Ya. Di dalam kitab-kitab mereka seperti bukunya Syekh Al Albani rahimahullah, betapa banyak orang-orang beliau peringatkan ya, tentang kesesatan fulan ya. Disebutkan Adnan Arur, kemudian fulan, fulan, fulan. Padahal kalau dilihat saat ini orang-orang ini seakan-akan adalah ahlus salah. Ya memiliki kebaikan, memiliki ya. baik. Aid Al-Qarni, Salman Al-Audah, ya. Mereka ini orang-orang yang banyak orang-orang di Mamlaka Arabiah kagum dengan orang-orang ini. Aid Al-Qarni ahli membuat syair. Ya. Syairnya luar biasa. Ya, bahkan di Indonesia juga menjadi best seller bukunya, ya. Apa itu? La Tahzan. Apa judulnya itu? Terjemahannya. Jangan kamu sedih, ya. Best seller. Ini orang-orang yang telah ditahdir oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Dan sempat orang-orang ini masuk dalam penjara di zaman beliau-beliau ini. Ya, bebas. Orang terpukau dengan apa namanya syairnya, dengan tulisannya. Ya. Namun apakah kita kemudian akan mengambil ucapan Salman al-Auda, Wa'id al-Qarni, ya, kemudian kita meninggalkan ucapan para ulama ini? Iya. orang-orang yang mereka telah tua, telah putih rambut mereka, di atas ilmu, di atas sunnah yang lebih mengerti tentang hakikatul amr biidnillahi azza wa jalla dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. wabilahi taufik. Ya. ma'asyurul ikhwah rahimani rahimakumullah. Fi dhilalil Quran ya karya Sayyid Kutub. Dia ini bukan seorang alim, bukan seorang ulama. Ya. Namun dia seorang adib, seorang udaba, ahli sastra. Sehingga bahasanya itu memang enak sekali kalau orang baca. Ya. Bahasa Arabnya bagus. Sehingga tafsir fi dilalil Quran ketika orang baca mungkin terlena dengan apa? Ya, dengan wah bagus, bagus, bagus. Ya. Nah, seorang dokter di Madinah ketika itu ya berbicara di hadapan kita, dokter mengatakan, ya, seorang profesor dokter bahkan, ya. Ya, dia mengatakan saya baca fi dhilalil Quran dari awalnya sampai akhirnya dan saya tidak mendapatkan kesalahan sedikit pun kata dia. Ya. Ya. Nah, langsung anak-anak ya, marah ketika itu. Kita mendengar itu marah. Ya Syekh, nah, kita panggil Syekh karena orang tua, ya kan? Karena doktor, profesor. Nah, antum mengatakan seperti ini. Ya, bukankah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah telah mengatakan tentang apa? Fi dilal Quran. Beberapa kesesatan-kesesatan yang ada di dalamnya. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali nam, rahimahullah wa telah menyebutkan Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin disebutkan para ulama kibar ya dan kita memiliki beberapa catatan-catatan tentang apa namanya ha? fi dilal Quran apa kata orang ini ya. namanya Saleh Faiz doktor profesor dia katakan ya. ini saya itu kan syekh Ya. Nauzubillah min dalik. Ya. Profesor, doktor, ahli tafsir dengan enaknya, dengan mudahnya, berani yang mengatakan demikian. Ya. Di saat-saat memang di situ bukan saat-saat apa namanya pelajaran. Ya. Tidak berani dia mungkin bicara terang-terangan di tempat apa umum. Tapi ketika sendiri, ketika dia katakan saya baca fi dalil Quran dari awal sampai akhir ya dan tidak ada kejelekan sedikit pun padahal para ulama kita ya telah menyebutkan betapa banyak kejelekan yang ada di dalamnya. Terkandung di dalamnya pemikiran wihdatul wujud. Wihdatul wujud. Manunggaling kaulu gusti dalam tafsir surah Al-Ikhlas. Ya. Kemudian di situ juga mencela Utsman bin Affan radhiyallahu taala anu dicela Utsman bin Affan. Ya. Utsman bin Affan dicela. Ya. Kemudian juga di situ dalam kitab Dilalil Quran mengkafirkan mujtama muslimin. Ya dan buku-buku Sayyid Kutub itulah yang kemudian memunculkan banyak pemikiran-pemikiran takfir. Pemikiran-pemikiran apa namanya? Ya, takfir, memberontak kepada pemerintah. Dan sayang sekali buku-buku ini banyak dipegang, banyak dipelajari oleh apa namanya? orang-orang harokah di negara kita ini. Ya, orang-orang pergerakan suka dengan bukunya Sayyid Kutub. Ya. Wabillahi taufik. Perlunya kita kembali pada ulama dan jangan kita terpukau dengan ya bagusnya hadar doktor hadar profesor ya dia mengucapkan fi bidalil Quran dari awal sampai akhir saya baca bukan sekali marot berkali-kali saya katakan saya ingat dia mengucapkan seperti itu ya nah kemudian kita ingatkan ya muncul kesombongan pada diri dia ya wabillahi taufiq ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan ya ikhwati rahimani rahimakumullah ya bahwasanya ya Rasulullah SAW ya memberitahukan kepada kita tentang betapa ya banyaknya fitnah yang akan menimpa umat ini. Semua fitnah, jenis fitnah. Taib. Dan di antara fitnah yang akan menimpa umat ini adalah umat ini akan meniru orang-orang Yahud dan Nasara. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalannya orang sebelum kalian. Ya, hadwal kudzati bil kudzah sebagaimana bulu anak panah yang di atas selalu mengikuti bulu anak panah yang di bawah. Ya atau tidak? Kemanapun berjalan selalu beriringan. Hatta lau dakhulu hujra dabbin ladahol tumu. Sampai pun mereka masuk ke dalam lobang, ya sarang, ya hewan sejenis biawak ini bab padahal lekak-lekok bawah ke atas dan seterusnya ladahol tumu. Kalian akan masuk ke dalamnya. Ya. Fitnah demikian banyak. Ya. Berhati-hati. Hadapi dengan banyak beribadah kepada Allah. Badiru bil amal kemudian juga dengan ilmu Alkitab dan Sunnah dan ambillah ilmu itu dari siapa ahlul ilmi ya ahlul ilmi ya taib para ulama rabbaniyin ya taib Ali Hasan Abdul Hamid ya salah seorang murid Syekh Al Albani rahimahullah demikian terkenal ya demikian terkenal dan kita dulu mengambil ilmu dari buku-buku dia. Ya. Namun kemudian dengan wafatnya Syekh Al Albani rahimahullah terus mulai dia memiliki pemikiran-pemikiran-pemikiran sampai mengeluarkan buku yang buku-buku dia ini mengandung pemikiran murji'ah. Murji'ah. Ya. Dan buku-buku ini dibawa ke lajnah daimah ya, ke para ulama kibar ya, di komite fatwa Mamlakah Arabia, Syekh Soleh Fauzan dan yang lainnya. Ya. Sampai kemudian keluarlah peringatan dari para ulama tentang buku ini. Ya. Dan buku ini adalah buku yang mengandung pemikiran apa? Ya, Murji'ah. Ya. wabilahi taufik. Dan belum ada kemudian pencabutan buku ini wallah alam dari orang ini, hadar rajul. Ya. ya. Oleh karena itu kita memperingatkan hati-hati dari dia. Jangan duduk dengan orang ini. Ya. Karena dia memiliki pemikiran seperti ini, buku-bukunya. Tapi ada yang mengatakan, oh yang ditahdirkan bukunya. Ya. Bukan orangnya. Tidak ikhwan. Ya. Kalau bukunya saja seperti ini, terus disinya bagaimana? Ya. Ya atau tidak? Ya. Ada profesor doktor ini, ya kan? Kita tidak ngerti orang ini bagaimana. Ya. Tapi kita pernah mendengar dari Syekh Muhammad bin Hadi al-madkhal tentang orang ini, hati-hati dengan orang ini. Ya, sampai saatnya kita betul-betul mendengar ucapan dari dia ini. Ya, betul ternyata. Ya. Berhati-hati ikhwan. Ambillah ilmu dari apa? Dari ahlinya. Para ulama yang sudah tua, yang sudah memutih jenggotnya. Ya. Taib di atas ilmu, di atas amal. Ini di antara bentuk ikhtiar kita. Ya. Banyak kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di antara yang kita lakukan untuk selamat dari fitan adalah dengan majelis-majelis seperti ini. Ya, kita duduk, ya, mempelajari Alkitab dan Sunnah dari yang kecil, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Naam. Ambil dari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah dari majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu yang apa? Yang makmun, yang terpercaya dan hindarilah dari perdebatan. Hindarilah dari duduk dengan ahli bidah ya ahlul fitan seperti diucapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan mujalasatu ahlil bidah mumridatun lil qulub sesungguhnya duduk-duduk dengan ahlul bidah menyebabkan sakitnya apa hati menyebabkan sakitnya hati ikhwati rahimani rahimakumullah dan banyak-banyaklah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik ya, wahai zat yang memulak balikan hati kokohkanlah hati kita di atas apa agama taib ini mungkin ikhwati rahimani rahimakumullah nah, e, hal yang mungkin e, apa namanya e, ini kita sampaikan sebagai selingan pembahasan kitabul buyu' tapi nilai azawajal kita lanjutkan nanti nah, tentang kitabul buyu' dan kalau memang nanti ternyata waktu memang terbatas yang mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang Ya mungkin kita akan bahas sebagian masalah riba Ya mudah-mudahan kita bisa lebih memahami tentang masalah riba ini. Nah, wallahu taala alam bisawab wa salawatullahi salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.